Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadab kitab Syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Kemarin mengenai mutlak dan muqayyad sudah kami sebutkan bahwasanya mutlak dan muqayyad itu hukum asalnya mutlak itu global Mukoyat itu yang ada ikatannya, sudah enggak global lagi. Kalau antum jumpai sebuah dalil yang global, kemudian satu hukum, satu sebab, kemudian kok datang dalil yang mukoyat, maka yang global wajib dibawa kepada Mukoyat Belum? Wajib hamlul mutlak dalam mukoyat. Nah, ini tafakoh al hukum was sabab. Maksudnya bagaimana? Wajib membawa lafadz yang mutlak kepada muqayyad apabila sebab dan hukumnya satu. Seperti apa kemarin? Seperti masalah membebaskan budak. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Ketika dia sumpah kemudian melanggar maka diantaranya kafarahnya membebaskan budak. Nah, sebabnya satu kan? Kemudian ketika dia na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah na'am eh <clears throat> ketika dia misalkan barakallahu fikum hafizakumullah nak membunuh atau yang semisalnya maka juga membebaskan budak sama-sama sebabnya kafarah dan sama-sama hukumnya yaitu membebaskan apa budak tapi yang satunya fatahrir raqabah satunya fatahrir raqabatin mukminah berarti yang mutlak raqabah tadi itu budak wanita yang satunya budak wanita yang mukminah berarti yang global di bawah ada mutlak eh, muqayyad berarti mafhumnya adalah apa yang diperintahkan untuk membebaskan adalah yang adalah budak yang mukminah. Paham ya? Bukan sembarang budak. Paham maksudnya? Nah, sudah kita lewati. Kemudian kalau beda sebabnya, nama atau sama sebabnya beda hukumnya kemarin bagaimana? Maka yang mutlak tetap dibawa pada mutlak, yang muqayyad tetap dibawa pada muqayyad. Ya kan masalah tayamum dengan nah barakallahu fikum wudu. Kalau yang wudhu itu kan muqayyad. Sampai-sampai ke naam siku. Oh, iya, yang mutlak yang mana? Yang mutlak kan wa'idikum min gitu. Nah, apakah terus yang tayamum dibawa kepada makna wudhu sama gitu sampai ke siku kan tidak. Karena beda apa? Beda hukum. Sama sebabnya itu bersuci, yang kan menghilangkan hadas sebabnya karena menghilangkan hadas kan, tapi beda hukumnya. Hukumnya tayamum dengan hukum wudhu. Paham sebenarnya? Nah, barakallahu fikum. Sekarang pembahasannya berikutnya, wa idza ikhtalafa sabab wa ittafaqa hukum sekarang. Sebabnya beda, hukumnya sama. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa idza ikhtalafa sabab wa ittafaqa hukum. Apabila sebabnya berbeda, hukumnya sama, fahal yuqayyad al-mutlaq aw la yuqayyad? Apakah lafaz yang global itu diikat dengan apa? Di takyid, ataukah tidak di takyid? Maksudnya yang mutlak tetap mutlak atau yang mutlak dibawa karena muqayyad? Al-jawab na'am yuqayyad. Tetap yuqayyad, tetap diikat. Dikasih ikatan. Misalu dzalik contohnya ma asyara ilaihil muallif rahimahullah sebagaimana yang diisyaratkan oleh muallif rahimahullah tuqayyad itu rab na'am. Tuqayyad itku ar-raqabah bil iman sabitun fi kafaratil qatl haitsu qala ta'ala. naam diikatnya, nah memerdekakan budak wanita enam yang beriman dikasih dengan lafadz iman ya. Maksudnya itu diikat dengan lafadz iman, maksudnya itu budak wanita yang beriman. Ini telah tetap dalam masalah apa? Ditetapkan juga dalam masalah kafaratul qatl. Kafarannya bagi orang yang membunuh. hai sekolah ta'ala yaitu ketika Allah telah berfirman, "Fa fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah." Ima dia berdia denda yang diserahkan kepada keluarga yang dibunuh tadi itu atau dia membebaskan apa? budak yang mukminah. Paham ya? Karena orang ketika membunuh orang lain apalagi muslim tanpa sebab dan yang semisalnya itu nanti kan ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama kisos. Kemungkinan kedua dimaafkan sama, sama keluarga yang dibunuh tapi yang dibunuh tapi bayar apa? Bayar dia fidyah, enggak bayar membayar nah bayar denda. Paham ya? Kemudian kemungkinan ketiga diampuni dua-duanya. Sudah enggak usah kisah, enggak usah denda. Paham ya? Maksudnya ada seperti itu ada juga. Naam. Dan dari sini syahidnya mana? Wa tahrir raqabatil mu'minah ini. Wa fi kafaratil yamin dalam masalah bayar kafaratul yamin, kafarat orang yang sumpah, kalau ta'ala wa ta'ala berfirman, fa kafaratuhu it'amu asharati masakin. Perhatikan, kafarahnya memberi makan 10 orang miskin min ausati matut'imun. imun, Nama tut'imun ahlikum dari makanan-makanan yang pertengahan yang kalian berikan kepada keluarga kalian. Jadi makanan yang normal yang kalian berikan keluarga sampai kalian sampai kenyang itu, nah barakallahu fiikum maka diberikan juga untuk bayar kafarah tersebut. Nah, seukuran normalnya orang kenyang gitu ya. Au kiswatuhum atau ngasih makan ngasih apa pakaian. Boleh. Nah, diganti dengan pakaian kalau makanan enggak enggak bisa ngasih makanan. Au tahrir raqabah atau bebasan budak. Nah, ini masih mutlak enggak ini Masih mutlak. Yang pertama tadi raqabatin mukminah, yang kedua raqabatah. Walaysa fiha mukminah, di dalamnya tidak ada mukminah di situ. Nah, ini nah katanya beda sebab tapi apa? Beda sebab nah tapi sama-sama hukumnya. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat, fahal nuqayyat ar-raqabah fi kafaratil aiman bil iman? Apakah kita juga mengikat. Maksudnya mengikat itu membawa kepada muqayyad raqabah budak wanita di dalam bayar kafaratul aiman. Aiman itu sumpah ya. Nam kafaratul aiman, aiman itu sama dari yamin. Tahu ya? Nah, kafaratul aiman bil iman dikasih ikatan dengan iman, maksudnya harus budak wanita yang beriman. Kama quyidat bihi fi kafaratul qatl aw la nuqayyad. Nah, aw la nuqayyad sebagaimana diikatnya nah budak wanita dan keimanan pada waktu membayar kafaratul qatl, kafarah bagi orang yang membunuh. Atau tidak perlu kita mengikatnya. Yaqul muallif muallif mengatakan na'am nuqayyid. Iya, tetap dikasih ikatan. Nah, maksudnya tetap dikasih ikatan maksudnya budak wanita yang beriman yang diperdekakan. Li'anal hukma wahid, hukumnya satu. Yaitu apa hukumnya satu? Sama-sama memerdekakan budak. Fa idza kana al-hukmu wahidan, apabila hukumnya satu, fa innahu yuhmal mutlaq al-muqayyad, maka wajib membawa yang mutlak kepada muqayyad. Wa alaihi naqul maka berdasarkan penjelasan tersebut kita katakan atik fi kafaratil yamin raqabatan mukminah Bebaskanlah, merdekakanlah pada waktu membayar kafaratul yamin yaitu budak wanita yang mukminah. Paham maksudnya ya? Walaupun ini aslinya lafadznya ada untuk bayar kafarah pada waktu ya pembunuhan bagi bagi yang membunuhan itu tapi dibawa juga kepada anak kafaratul yamin Nah, karena apa? Karena sama-sama apa? Sama-sama enam satu apa tadi? Satu hukum. Hukumnya bebaskan budak enam. Paham soalnya ya? Paham soalnya enam. Adapun yang kemarin itu masalah wudhu itu enam itu ternyata apa? Sebabnya satu beda hukuman itu. Enam. Sebabnya satu yaitu menghilangkan hadas. Nah, adapun hukumnya kan tayamum sama wudhu berbeda. Paham ya maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum hukumnya awalnya yang namanya wudu itu wajib. Cuman karena kalau tidak ada air atau karena tidak mampu menggunakan air jadi hukumnya apa kembali ke tayamum. Apa maksudnya? Nah. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, kita ambil satu lagi. Wa idza ikhtalafa as-sabab wal hukum. Sekarang dua-duanya beda. Sebabnya beda, hukumnya beda. Kita lihat fa innahu la yuqayyad. Nah, fa innahu la yuqayyad bihi qaulan wahidan. Nah, maksudnya maka sesungguhnya lafaz tersebut tidak boleh diikat dengan satu ucapan pun. Nah, apa maksudnya? Maksudnya kalau beda hukum, beda sebab itu enggak ada enggak dibawa kepada muqayyad. Yang mutlak-mutlak yang muqayyad-muqayyad. Paham? Seperti contohnya Nah barakallahu fikum masalah isbal nanti, masalah isbal perhatikan. Kan sebagian orang ngomong, itu kan ancamannya kalau isbal tadi sombong. Ya enggak? tapi sombong. Kalau nggak sombong nggak masalah. Ternyata ada dalil juga walaupun sombong nggak sombong kena gitu loh. Paham ya? Makanya dibawa ke mana mana apa? Yang sombong lebih parah balasannya daripada yang tidak sombong. Yang tidak sombong juga dapat balasan. Yang ditampur-campur sombong tambah parah lagi balasannya itu loh. Bukan berarti itu kan alasannya itu kan lafadznya itu kalau sombong. Berarti kalau kita panjangkan isbat tapi nggak sombong, pelan-pelan jalannya, santai, itu nggak apa-apa katanya. Kita katakan apa? Nggak seperti itu. Karena dalilnya itu banyak dalilnya. Ada yang ada, ada yang maknanya apa? Dalam keadaan memanjangkan, dalam keadaan sombongnya enggak. Ada yang lafaznya mutlak, enggak ada lafaz sombong. Memanjangkan eh, kainnya di bawah mata kaki termasuk bagian dari api neraka. Sombong enggak sombong, masuk kan? Nah, yang lainnya adalah lafaz kalau sombong. Berarti mana? Yang muqayyad di bawah dan muqayyad, yang mutlak di bawah mutlak. Dua-duanya kena. Apa maksudnya? yang dengan sombong juga kena hukuman, yang tanpa diikat dengan kesombongan juga kena hukuman. Paham? Kita lihat. Misal contohnya, qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man jarra saubahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi." Ini. Barang siapa yang memanjangkan pakaiannya, sarung, pakaian, jubah atau yang semisalnya dalam keadaan sombong ini khuyala ini. Berarti mukayat ini kan memanjangkannya karena sombong kan? Niscaya Allah Taala tidak akan melihat orangnya. Allah Taala tidak akan melihat dia nanti dari kiamat. Ini ancamannya bagi orang yang memanjangkan dalam keadaan sombong, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau nggak sombong bagaimana? Hanya <laughs> kedua ini kalau nggak sombong kita lihat. Karena banyak orang seperti itu, banyak istilahnya banyak perdebatan gitu loh. Wa qala dan Rasulullah mengatakan ma asfala minal ka'baini fa finnar. Ini ada yang kurang ya, biasanya lafadznya itu ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa-apa yang menjulur ke bawah Nah sampai di bawah. Nah barakallahu fikum. Nah kedua mata kaki berupa pakaian, sarung atau misalnya masuk bagian dari api neraka. Ada lafaz sombong enggak situ? Enggak ada. Jadi sombong enggak sombong kena ini. Kalau yang pertama tadi adalah lafaz sombong. Berarti maksudnya bagaimana caranya kalau gitu? Kalau beda hukumnya, beda sebabnya. Kalau yang pertama sebabnya kenapa Allah Taala melihat sombong. Yang kedua enggak ada kan? Yang kedua, cuman Allah Taala masukkan dia bagian bagian dari api neraka kenapa? Karena memanjangkan. Yang kedua mutlak enggak yang kedua? Mutlak yang pertama muqayyad. Nah, seperti ini yang mutlak di bawah ada mutlak, yang muqayyad di bawah ada muqayyad. Maksudnya? Naam. Kita lihat. hal nuqayyad ma asfala al ka'bayn bi kauni khuyala aw la nuqayyad. Sekarang kita perlu enggak mengikat mengasih catatan kaki? Naam barakallahu fikum apa-apa yang menjulur ke bawah dari mata kaki dengan lafaz khuyala harus sombong atau tidak perlu? Maksudnya perlu enggak kita mengikat atau mentakyid dengan lafaz tersebut? Al-jawab la enggak perlu. Kenapa? Li'anna sababa mukhtalifun. Karena sebabnya beda. Nah, li'anna sababa na barakallahu fi mukhtalifun berbeda. Wal hukmu mukhtalif. Dan hukumnya beda kan hukumnya? Hukum yang pertama karena sombong tidak dilihat. Hukum yang kedua karena nah, memanjangkan hukumnya dalam api neraka kan itu. Jadi yang kedua mutlak, yang pertama muqayyad. Kita lihat. am sababu. Adapun sebabnya fa nam fi man yu'adzab bin nar fa huwa tanzilu thawb ila asfal min al-ka'bain. Perhatikan ini. Adapun sebabnya bagi orang yang diadab dengan api neraka maka dia adalah menurunkan pakaiannya sampai di bawah kedua mata kaki. Pakaian musarung, celana, macam-macam yang jelas intinya pakaian dia pakai tersebut. Ngam. Wa 'uqubatuhu an yu'adzab bin-nar ma kana muhadiyan lima fihi al-mukhalafah. Hukumannya adalah apa? Diadab dengan api neraka. Maka muhadiyan selama dia masih terus-menerus nam lima fihi minal minal fihi lima fihi mukhalafah dan di dalam penyelesaian tersebut bahwa ma tahtal ka'bain itu. Selama masih di bawah mata tanda kaki. Itu satu ya. Kedua, wa fi man jarra thawbahu khuyala as-sabab Nah sekarang hukuman bagi orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong. Asbab sebabnya fihi jarus taub khuyala. Sebabnya karena memanjangkan pakaiannya apa? Dalam keadaan sombong. Wal uqubah mukhtalifatun. Hukumannya beda. Apa hukumannya bedanya? Fa innallaha la yanzur ilaih. Ini. Sesungguhnya Allah Taala tidak melihatnya. Wa hadha huwal hukum inilah hukumnya. Berarti beda ya. Jadi beda hukum beda sebab. Tapi kalau seperti itu berarti bagaimana? ya udah yang mutlak dibawa kepada makna mutlak, yang muqayyad dibawa kepada makna muqayyad. Maksudnya mana? Yang mutlak tadi kan ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Seluruh yang menjulur sampai di bawah telapak sampai di bawah dua mata kaki dari pakaian maka termasuk bagian dari api neraka. Sombong atau enggak sombong? Masuk dua-duanya. Lah kalau sombong bagaimana tambah lagi? Kalau seandainya sombong pakai yang muqayyad tadi. Man jarra saubahu khuyala lam yang dirillahu ilaih. Lam yang dirillahu ilaih. Artinya barang siapa yang memanjangkan nah barakallahu fikum pakaiannya sampai di bawah nah mata kakinya dalam keadaan sombong maka Allah telah tidak melihatnya. Berarti bagaimana caranya menggabungkannya mensinkronkannya kita katakan yang muqayyad dibawa kepada mana muqayyad, yang mutlak dibawa kepada mana mutlak. Jadi dua-duanya kena enggak? Dua-duanya kena, enggak ada alasan lagi sudah. Nah, barakallahu fikum